Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wasyukrulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana وقائدنا محمد ابن عبد الله فلا حول ولا قوة إلا بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Sohib Warna engkang kula hormati alhamdulillah kula saged kepanggih kali sampean wonten ing saat menika ing pundi tujuan utamae Kulo niki dolek bolo sohib warna dolek dulur dolek kenalan tiang niku tambah akeh kenalane nek pancene insya insyaallah besok ono di akhirat niku tambah akeh sing nyakseni bagus Sohi Parna tambah akeh kenalane tur tambah akeh wong sing apik teng awake maka dia nanti di surga makin banyak kesempatan untuk menjadi orang yang selamat. Bahkan beruntung masuk datang suargane Gusti Allah. Tapi sing tambah akeh niku koncone. Ojo tambah akeh musune. uang kok kate didadekno musune kabeh. Lah sampean katene urip dhewean. Besok lek mati. ini mel nang kuburan dewi ya sampean. Nggih. Ya yuk ngulek konco, Koyok no pemawon model dewi, sing jenengi konco. iku nek duwe salah ya sepuron. Tiang kata konco ini nggak akan merugi. Justru mereka malah makin akan mendapatkan laba dari pergaulannya nih. Bahasane wong sakniki jadilah orang yang gaul. Tapi ojo keliru gaul-gaul yang artinya negatif nih. Gaul-gaul niku yang artinya positif. Gaul-gaul yang artinya adalah menjurus pada keselamatan kita baik di dunia maupun di alam akhirat nanti. Sohib warna yang kula hormati. Muga-muga kula ambek sampean. Di samping kita niat memperbanyak kawan, muga-muga angsal syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek wis oleh syafaat saking Kanjeng Nabi, wis ndak ana eleke wong pun mlebu swarga kabeh. Wong barangan sing duwe donya niki lho Gusti Kanjeng Nabi rek. Duduk sing duwe ngoten lek sing duwe donya Gusti Allah. Tapi Gusti Allah badhe nentokaken yok napa mawon Allah niku tetep taren nang Gusti Kanjeng Nabi. Mergane Kanjeng Nabi niku didawi termasuk Sayyidus Tsaqalain. Kanjeng Nabi niku raja dari dua makhluk yang berkuasa di dunia. Makola ini ku maknane luru barang abot. Gini ku barang dohir sing rupane menungso. Lan makhluk batin sing rupane jin atau malaikat. Lu kedua-duanya ini yang menjadi rojo niku adalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sohib warna yang kula hormati. Kanjeng Nabi niku termasuk wong sing nggawa syariat agama Islam datang kita setuju. Menentukan ajaran-ajaran agama nang kula sampeyan iki Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh teng hadis, hadis e, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Kanjeng Nabi dawuh, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kanjeng Nabi Dawuh semacam-macam dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadisnya niku macam-macam wonten sing isine niku isi ajaran yang berkaitan dengan hati nurani. Sehingga yang ajaran berkaitan dengan hati nurani ini dikemas oleh ulama dijenengi ilmu sing jenenge ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf niku artinya ilmu akhlak. Ilmu yang berkaitan dengan toto romoni ati. Tiwadai tang ulama-ulama sing ahli tasawuf nih seret. kok ini Imam muzali, Dikemas, dibungkus, didatikan siji kitab, atau di cabang no datang kitab-kitab ini. itu yang ya, ya. termasuk diantaranya gini ku kitab Ihya Ulumuddin. Juga masih banyak kitab-kitab lain yang dikarang oleh beberapa ulama-ulama juga yang menyaring saking daud daudni Rasulullah yang berupa ilmu tasawuf atau ilmu sing tukang nyetir hati. Lu penting ilmu kangge hati niku soke parna. Buatan kangge guyon. dohir kita niki iso dadi api, lek atine api. Ala inna fil jasadi mudghatan. Di jeruni awak niki wonten daging kempal. Idza soluhat, saluhat sairul jasad lek daging kempal di jeruni awak niki api, liyane melo api. Wa idza fasadat fasadat sairul jasad. Lek daging kempel sing onok ndek jero awak niki elek. Kabeh nggih elek. Jadi kabeh niku apa jare ati. Yang dikemas ilmunya kangge nyetir ati niki wonten di ilmu sing jenenge ilmu tasawuf. Jenenge dewe-dewe, ono sing kitab niki, kitab niki, wonten male ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan. Yuk ya nopo Gusti Allah itu. Lo nanti ditakoni wong. Ya apa sih Gusti Allah iku sakjane digawe teko apa Gusti Allah. Nek perasaan pangeran digawe teko semen ngono lah nggih. Tapi sokip warna jenenge wong takon, nggih mboten nilai eleke wong takon panjenengan ndak weruh. Dibuat dari apa Gusti Allah Tuhan itu? Enak takon. Nenek sampean kepingin takon sopo Gusti Allah. Ya apa Gusti Allah itu? Ngaji yo ya, kitab sing termasuk kitab ini ku kitab tauhid. Nang ulama zaman kuno niku dijenengi ulama kitab tauhid. Lho niki nggih dipundhut saking Gusti Kanjeng Nabi. <coughs> Dijekik saking Gusti Kanjeng Rasul. Sing antara imamnya adalah Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Al-Ash'ari. Ini kan adalah pentolan-pentolan ulama yang menangani khusus dalam masalah ilmu tauhid. Pangeran niku iso ana siji, apa kok ndak luru Kan enak alek luru. Sing siji tukang mancal, sing siji tukang nyuruh. Apa pangeran iku kok ndak telu? Kan enak. Ah. sing tukang mancal, ono sing tukang nyurung, ono sing tukang nyerbeti. Nah, untuk lengkapnya panjenengan supados semerap koyo niku kudu ngaji kitab sing jenenge ilmu tauhid. Sing ilmu tauhid niku nggih pendat saking daune Gusti Kanjeng Nabi. Jadi pendat saking Al-Qur'an malih. Tunggale kul huwallahu ahad. Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad. Lawan wonten malih dawuhe Kanjeng Nabi utawa hadis Kanjeng Nabi itu yang menerangkan khusus masalah ibadah. Ini wudhu, sholat, poso, zakat, haji. nomu amalat jual beli, utang, sing mana ambil sing dak mana nih coronin bayar, coronin numpak motor, buru biru, coronin kawin. coroni nyat leon uang nyat nyatoni nopo balesane. Itu juga diambil dari hadisnya Rasul dikemas kok cara sakniki dalam sebuah ilmu atau dalam sebuah buku yang secara majemuk namanya diberi nama ilmu fikih. Lo ilmu fikih ini kisah warna. Akhir-akhir niki kira-kira pada abad kedua niku ditangani secara langsung oleh ulama yang banyaknya ada empat. Sebetulnya yang pantas untuk punya madhab saat itu bukan hanya empat, tetapi lima. Ngoten sokip warna. Sintenan sing papat niku, sing limo niku lek papat ni papat, sing limo nggih limo. Nomor setunggal niku Imam ash syafii radhiyallahu anhu. Sing kata-katai wong Indonesia niki melok madhab Imam Syafi'i untuk sementara ini. Napa imame kok nek siji? Nggih, pancene hitungane di Indonesia niki Islame sik enom soki parna. Boten kaya ana ndek negara Nigeria. Niku Islame pun kuno. Sing dipeloni niku duku mek madhab imam siji tak boten. Tapi dari empat imam niki dipeloni kabeh. Nah lek koyo di Indonesia niki kan kata-kata sik melok Syafi'i. Artine kok umpama ndak melok Imam Syafi'i kok ndak sah ngoten. Padahal didelok tekon dukur sejarahnya ini kuasanya kan lebar dari Kanjeng Nabi. Sar. Dicekeli nang ulama siji-siji. Nomor siji Imam Syafi'i. Nomor kali Imam Maliki. Nomor tiga Imam Hambali, Ahmad Ibni Hambal. Nomor sekawan Imam Abu Hanifah. Sing nomor gangsal ini tidak pati anak wong nganggo jeneng Imam Abu Sufyan, Imam Sufyan ats Lo syariat-syariat sing dikonce saking Kanjeng Nabi sampai kok kali kulo panjenengan sedoyo sing koyok sakniki niki iku mengkerucut dari orang lima ini aslinya Syekh Parman. Tapi sembayang, wonten tiang sing sembayang niku lek tahiyat tangan niku kudu meneng ngeten. Asyhadu alla ilaha illallah delucurno teliji telunjuknya dengan cara yang diam. Niku Syafi'i. Wonten tiang sing sembayang nek tempat tahiyat tangane moba muter ngeten. Asyhadu alla ilaha illallah. Tangan niki perlunjuk niki muter. Lah kita ketok uang tangani muter ini kan kadang-kadang bingung loh. Kok diuter tangan tangani? Lek cari wong Indonesia sembayangi koyok-koyok ndak sah. Nggih napa nggih? Kanang nggih napa? Olae daun Imam Syafi'i wong nek lek tahiyat niku tangane kudu meneng. enggak nek Imam Syafi'i ini niku nerangaken nek ana wong sembayang tangane nuding kate obang ngeten Lek niat dulinan sembayangi batal sholat malam. Nah Imam Malik ibu tanpa jadi kudungnya nek sembayang. Niki duduk nolak Gusti Allah itu ada di mana mana. Niku cari Imam Maliki. Lah dari imam yang lima niki akan kita peloni wonten sing melo imam niki. Wonten sing melo imam niki. Koyo Sohib Warna sing insyaallah wonten takdir tahun ngaceng niki kajeng teng Mekah. Di sana kita akan melihat beragam-ragam bermacam-macam caranya orang beribadah kepada Allah termasuk sembayangi. Ono sing tawaf niku ngepit sandal najis nggih wonten. Iku tandane dudu wong Indonesia iki. Tandani wong madhab lintu. Ini ku madhab Imam Hanafi. Yang mensyaratkan. Yang mana di dalam tawaf tidak disyaratkan suci. Wong Indonesia tuh tuh di Mekah ngepit sandal itu berarti ngaji ini. Kurang. <coughs> mungkin keturun tempat ngaji. Lah, kulo ambik sampean cek nih kenal yo ya apa Imam Syafi'i ini. Sopo Imam Syafi'i niki monggo kita titik-titik ngoncei Imam Syafi'i. Sohib warna yang ingkang kula hormati. Tak jane sing kita dengar masuk ke telinga kita niku koyok-koyok Imam Syafi'i niku dipeloni ing dalam bab fikih to. dari Imam Syafi'i kuwi salat ngene. Jadi Imam Syafi'i niku lek salat niku ngeten. Lek wudhu niku ngeten, lek dudul ngeten, lek tumbas ngeten. Tapi sementara ini kadang-kadang kita nggak kenal sopo sih Imam Syafi'i itu. Sohib warna yang kanggo hormati Imam Syafi'i itu adalah nama sendirinya, namanya sendiri adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Muhammad bin Idris bin Syafiq. Imam Syafi'i itu dilahirkan di sebuah kota wonten di daerah Irak. Irak itu ben ini ulama gede loh. Saat ini sing berantakan bombardir tentang tiang Amerika ini. Itu tempatnya ulama besar, banyak ulama besar dilahirkan di negeri Irak itu. Sampai dikatakan negara seribu satu malam itu ini ceritane wali nih. ceritone wali. Sampai dikatakan seribu satu malam itu ceritane wali. Sing mati ku mati syahid krono cinta nang wong wedok. Cinta yang tidak digawi cinta birahi. Jenenge lay-lay. Sing wedok, sing lanang jenenge Kois. Ini gue termasuk wonten di negara Irak nih. Ini termasuk lahiran kali Imam Syafi'i, sak negara kali Imam Syafi'i. Wonten Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Ratu Newali niku nggih dilairaken teng kau kan Irak bisa. Sing sakniki diobrak-abrik niku. Wonten wali sing lucu jenenge Imam Abu Nuwas. Abu Nuwas niku nggih ngriku, ya wonten di Irak, kelahirannya sama dengan Imam Syafi'i. Negeri Islam, negeri yang kental dengan hukum-hukum Islam. Orang-orang besar banyak yang dilahirkan di negeri Irak. Termasuk keturunan daripada Rasulullah itu yang paling banyak adalah di Irak. Sohkib warna engkang kuno hormati, delok koyok saking gede nih jenenge Imam Syafi'i di dalam ilmu Fakih koyok-koyok Imam Syafi'i ini mek terkenal fikih tau. Yang di Meloni tentang tiang-tiang Indonesia ini kalau pakai ini tol Imam Syafi'i. Yai, dari Imam Syafi'i. Dari Imam Syafi'i. Padahal intinya Imam Syafi'i ini ku dukure pangkat Imam Syafi'i itu bukan hanya karena ilmu fikihnya. Tapi Imam Syafi'i itu justru adalah seorang ulama besar yang beliau itu sangat sempurna di dalam memiliki sifat empat enam sifat yang paling banyak yang paling bagus. Jadi dari sifat enam yang bagus-bagus ini dimiliki oleh Imam Syafi'i dengan sempurna. Nopon sifat papat, sifat enam yang dimiliki oleh Imam Syafi'i nomor siji zuhud. Zuhud niku kuartini, masyaallah Allah. Lek ndak nemen halale ndak arep. Iku zuhute Imam Syafi'i. Nomor kali wasolahun. Bagus. Imam Syafi'i niku. tete niku apik iso Imam. Ndak dengkian ngoten nang wong niku Imam Syafi'i mboten nggih mboten dendam. Sabar Imam Syafi'i niku wonge. Da uang wong uang wong masyhur niku uang api wong apik indallah wa nas niku wong kereng ngamek karepe dhewe dan. Anu. Mesti wong api niku ngape aji-ajine sekrop. Weruh sekrop sampeyan. Sekrop niku artine ngape teko sor. Tapi lek wis dipek teko ningsor kenek kabeh mendukur. Dawane Gusti Kanjeng Nabi man doa lillah rafa'ahu sopo Sopo-sopone uang sing tawaduk andap asor krono Allah menganggap dirinya orang yang paling hina. Anggapane lho. Bukan kelakuane. Anggapane awak ini ku paling elek wis sak dunyo. Ndak ana wong luwih elek teko awake. Ngaku ngeten niki krono Gusti Allah. Nah uang sing aku paling elek krono Gusti Allah koyok ngeten niki sokiparna. Ngaku uang liya luwih apik ketimbang awe hatta senau sopan panjenengan ketok senuk niku sampean sing ngarani luwih apian senuk iku ketimbang sampean. Hatta sampean ketok uang ahli narkoba dihukum mati niku ndek ati sampean sik kudu yakin lek uang niku luwih apik teko sampean. Hatta ketok makhluk Gusti Allah koyok nopo mawon. Ojo sampe menungso wedhus ae. Si apian wedhus iku ketimbang aku. Rafa'ahullah. Wong sing duwe keyakinan elek kaya ngoten niku maka oleh Allah akan diangkat derajatnya. Anda pasor, elek mboten Anda pasor ngerasa awak ini ku rendah. Mboten ngerasa awak luwih api. Lho niku yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Sohib warna di antara lagi adalah wa ibadatun, ibadah. Waduh, yuk nopo ibadah Imam Syafi'i ini kungi. Ya? Kok sampai iso wong tadi dikenal sak dunia ngoten. Kulo ambek sampean kepingin dikenal sak kabupaten iku sik kudu melanggar syariat, menghalalkan segala cara. Tapi untuk Imam Syafi'i tidak, sekali lagi tidak. Apalagi duduno foto sampai tutup jagat boten. Boten Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini wong emang kerep Wa ilmun bi ulumin ukbah nafi'atin. Dan Imam Syafi'i itu penuh dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk akhirat dan bermanfaat untuk masyarakat Sokip warna. apa hanya itu boten dan tafaqquha fi kholki khalqi fid Imam Syafi'i nggih yang ini sangat politik. Sangat memikirkan kehidupan rakyat. Orangnya sangat kreatif, bijaksana menentukan sesuatu selalu larinya kepada kemaslahatan secara umum. Sohib warna yang kang hormati, Imam Syafi'i dalam kesibukannya mengarang kitab, mengkemas ajaran-ajaran syariatnya kanjeng Nabi yang sangat detail. Imam Syafi'i itu ibadahnya banter. Niku dalam segi ibadahnya. Termasuk duduakan Lek Imam Syafi'i niku tiang ahli ibadah. maruya annahu kana yaksimul laila. Salah tata ajazain. Imam Syafi'i niku membagi malam menjadi tiga. Peng ini ku nang Imam Syafi'i ini ku dibagi telu. Nopoan sulusan lil ilmi. Sepertiganya malam dipergunakan untuk ilmu. Sinau ngaji, moro, membaca buku, menambah ilmu, mudakaro, musyawaro, diskusi, seminar. Itu setiap malam. Kanjeng Nabi itu dibagi waktunya jadi tiga. Sepertiganya itu untuk ilmu. Hanya Dengan pirso pinten satu malam itu 12 jam. Berarti kalau sepertiga itu adalah 4 jam wasulusan lil ibadah yang sepertiga lagi untuk ibadah. Sembayangin niku petang jam. Sinau nih petang jam. Wasulusan lil naum sepertiganya lagi untuk tidur. Jadi kanjeng Imam Syafi'i ku sewengi niku nih petang jam. Lek tilam jam wulu. Pamane mulai toko maghrib. Mulai toko maghrib ibadah atau ngaji pun. Maghrib jam 6. Pitu, wolu, songo, sepuluh. Ngaji, sholat, sinau, ngarang kitab, dan lain sebagainya. Ini empat jam. Lo mari sinau, mari ngarang kitab. Ndak turu lah Imam Syafi'i. Mari ngarang kitab, nulis buku, turu. Ya tidak-tidak buku nenang uang. Danuk manfaati. Nah, Imam Syafi'i ini mantun ngarang kitab, mantun sinau, mantun nulis. Sholat nang Gusti Allah. Gih, nyembayangi, jaluk nang Gusti Allah. Yok nopo sing sekirane karangan-karangan Ki, betul-betul menjadi karangan yang bermanfaat bagi manusia secara umum. Tidak merugikan, menguntungkan dunia akhirat. Dijaluk nang Imam Syafi'i, ya Allah Gusti. Kulo niki ngarang buku, mandar muga buku karangan kulo niki wonten di dunia akhirat niku. Nuwun sewu, bukan nilai materi yang didepankan. Ngarang buku kepingin delok hasil piro bayarane ben wulan toko buku iku mboten Imam Syafi'i niku sok Berarti ngarang buku itu murni hanya karena ingin menyampaikan syariat secara luas kepada masyarakat umum. Ndak delok piro hasil toko kitab sing dikarang katanya melpunang ke sae mboten. Miku Imam Syafi'i. Dijaluk nang Allah Subhanahu wa taala mandar muko buku sing dikarang niku gampang diwaca enak wacanane mandar muga wong sing maca iku nerima lek wis nerima mandar muga iso nglakoni lungoten sohiban. nggih wonten turun ini apa kok turu soalnya turun niku nggih penting wong lek ndak turu nggak iso konsentrasi lek pun mboten iso konsentrasi akhirnya mikirin ngamuk lek pun godop niku biasa dikerumuni setan ndak iso ngukumi pun Sehebat apapun orang itu harus istirahat. Sakpiro kepentingannya negara sampean kudu iso istirahat. Kalau tidak, maka akan bisa menghukumi satu hukum atau keputusan dalam keadaan nafsu. Ini dasarnya Imam Syafi'i ini. Mergane sik turu Imam Syafi'i ini kusuwangi petang jam. Napa? Mempersiapkan awak kuatir keliru lek gawe hukum. Lek memutuskan hukum. Napa kok sinau? Orang hidup itu harus sinau lebih-lebih lek muruk. Muruk ndak sinau jari guru kula biyen. Jari guru kula Kiai Khalil Nawawi. Wong muruk ndak sinau iku padha karo wong budal perang gak nggawa wedhung utawa bedil. Perang nopo lek mboten nggawa bedil? <laughs> lah enak kali bolongin ndak sito. sinau sinaune kangge persiapan muruk, ibadah kangge persiapan mapan sing dijaluk nang Gusti Allah supaya ilmunya manfaat, turu persiapan secara dohir biar akalnya bangun dengan cemerlang. Sak monten sokip warna wong urip niku. Niki duduk mek di bidang ilmu. Orang bekerja pun harus begitu. Kerja. wah ya, dibagi waktunya. Siang kerja bengi. Kudu onok jaluin Gusti. Allah. Gusti kulo sedino niki oleh bayaran dimulai sewu. Toko pecah kulo kulo metu duit dhuwit 20000. Duh. Mandar muko donya kula sing rong 20000 niki barokah Gusti. Dipangan anak kulo saya nggak anak kulo niku iso dadi wong sing cakang ngaji. dati wong sing cakang sekolah. ilmu ini digunakan besok lek tuwek. Jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Duwi emek 20000 tapi manfaatnya sampai seakhir umur anak yang besok mati Ini kisik metu ganjarannya duit rong 20000 mang Dungo, kerja, istirahat. Niku penting. Bahkan delok saking ibadah Imam Syafi'i niku lek wulan Ramadan, wulan Ramadan satu bulan penuh Imam Syafi'i niku menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali. Undi akal ku ndak tutup. Ya opo sing katene ngatamno ping swidak satu bulan. Turung nyambut gawe ini. Imam Syafi'i ku termasuk uang sing semangat bekerja. Wonten sing nyeritakan lah Imam Syafi'i ini ku ini pun rusakan apa abai. Ulama besar, karangannya banyak. Beliau bekerja, apa pekerjaannya? tutul sandal. Buatan sulap Imam Syafi'i masih aneh wong gede tutul sandal di pasar. Boten isin Imam Syafi'i masih wis termasuk ulama besar. Tutulan doprok tadi pasar. Boten. Bagus sekali memang Imam Syafi'i. Pantas untuk kita jadikan barometer. atau juntu. Sak gedio opo pun pangkati tetap ojo izin. Kalau memang itu adalah sesuatu yang hak. Hal yang benar menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Sohib warna engkang kau kaulah hormati. Kata Imam Syafi'i ini ku saking karoma ini. Imam Syafi'i ini ku le emoco ayat le ayat ini ku tepak ayat rahmat Imam Syafi'i ingin jaluk rahmat. Le ayat ini ku termasuk ayat azab Imam Syafi'i ini ku ingin jaluk raksosa saking Gusti Allah. Koyok contoh ini wonten di ayat Al-Quran. Illa man tawalla wa kafara fa Allahul azabal akbar. Ayat niki artinya menerangkan bahwa orang kafir itu nanti akan mendapatkan azab yang paling besar. Nikul Imam Syafi'i mojo muni. Allahumma inna na'udzubika min azabik Ya Allah, lek panjenengan tiang kafir niku besok wonten dek neraka sampean siksa kelawan neraka lan azab sing paling gede. Tolong Gusti kula niki panjenengaken tebe, panjenengan akan saking siksa neraka. Niku. Niku lek mojo azab. Lek mojo kebijaksanaan saking Gusti Allah, dia ikrar Imam Syafi'i. Contohnya kau enten di Al-Quran di akhir surat Watin. Alaysa bi ahkamil hakimin. Ketika mendengarkan ayat yang seperti ini, ayat yang menetapkan tentang kebijaksanaan Allah yang betul-betul bijaksana, Imam Syafi'i juga menjawab, "Wa ana ala dzalika minasyahidin." Nggih Gusti kula percaya napa sing wonten di panjenengan. Ngoten. Niku saben maca kaya ngoten, mboten banter macane. Lho tapi iso sedina sewengi ku khatam ping do. Kok iso yo? Ya? Wong macane alon-alon. Lek ketemu ayat azab, isti'adzah minal azab. Jaluk rekso saking siksa. Lek kepetu ayat nikmat, jaluk nikmat. Lek kepetu ayat sing netepno hikmatan, kebijaksanaan yo ya menetapkan, mengiyakan, merekomendasi. Lho kok iso? setino suwengi hatam Quran ping pintu. Niki jenenge karo karoma. Karoma itu tidak dimiliki oleh setiap orang. Lha koyo kula mek sampean sedino suwengi maca Quran hatam ping pintu iku ndak ketemu huruf e ndak kena di kota kucing. <laughs> Ya ngoten nggak ndak koyo maca Quran. kayak mesin sepeda motor muni ngoten. Le Imam Syafi'i mboten. Di masih maca Quran sedina ini niku hatam ping pindho niku macane alon-alon. Lho niki imam sing kula peloki ambek sampean niku koyo ngeten model lek ibadah. Niku seibadah. Turung muamalai. Sekelumit muamalah yang pernah dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku nate ada muamalah niku nopo? Muamalah niku nyambut gawe. Yuk nopo Imam Syafi'i niku lek bisnis. Yuk nopo Imam Syafi'i niku lek kepingin ngoleno barang sing berupa uang. Atau berupa benda yang bisa diuangkan. Imam Syafi'i ini kunate sohib warna nggak ada kelambi. Nggak ada kain. Kok corot yang saat ini ngepas kaki kelambi ini sak meter pitung bulu limo lah. Karena masih rupa lakaran kain, akhirnya nang Imam Syafi'i ini ki katin nih dijahit no, digaik kelambi. Tibeto nang tukang jahit kelambi teng tailor nopo teler niku wacanane niku. <laughs> Nggih. Wis tailor lah ojo Taylor masuk katene teler iku wonang tailor Tang penjahit. Setelah sampai di penjahit tolong jahit kelambiku. Sohib pernah yang kula hormati, begitu kainnya diberikan oleh Imam Syafi'i, Buruan itu durung mari duwe dikekno. Mun sewu, sakniki di pabrik-pabrik musok ngoten. Ya saya akhir bulan. Masih wong jahit nek pasar. Biasa lek tiang sakniki lek wis klambine mari dikekno. Imam Syafi'i mboten, klambine durung mari, uangnya sudah diberikan. Saking nopo, saking wedine ngrugekno wong liya. So warna yang dia hormati bukan hanya itu. Justru ada lagi sing lebih no Bareng mantun dijahit kelambine wayai marani diparani datang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bareng diparani datang Imam Syafi'i jarin sing tukang jahit jajalan sih Pak Syafi'i. khawatir ndak enak nih Nek kecilin ya apa? Oh ndak wis, enak iki wis mesti enak eh Pokok lek sing mesen kain aku, lek sing jahit no aku mesti enak. Ndak sih aku ndak enak jajal. Wong ndak ate wis. Pokoke sampean jajal dhisik kuatir engko ndak enak tak genteni. Oh ndak. Enak ndak kira ndak enak. Wis tak lain. Lho sampean kain iki. Dadi nglegakno ati. Imam ini ku mboten gelem engkel-engkelan sok pernah lek masalah dunyo. Ngelekak nanti dijajal dengan Imam Syafi'i. Bareng dijajal, ternyata baju yang telah jadi itu lengene tangane niku ndak sih. Sing tengen eh sing kiwa. Sing kiwa niku landung tutuk nang lengen. Sing setunggal niku angkat sikut. Sohib warna yang kula hormati, jahitane pun mari buruane wis dikekno setelah jadi pakaiannya lengan ndak sih yuk nopo tanggung jawab jawaban Imam Syafi'i lo cari nih situ kangen lah ya apa akan ndak cocok Imam Syafi'i mang tak kon jajal kon ndak ngene ya mosok werno lek klambine sampean niki lengeni len dawas sih eh jablon jablon tak jahit maning eh jablon jablon Jawabannya mencapai lo, lo apa dijawab? lo bapak we. Aku lo, Mulai si cilik kepingin duwe kelambi sing lengene lendek sih. Mulai cilik aku kepingin duwe kelambi sing lengan kau ingin ini, bukan ngamuk Syekh Imam Syafi'i. bayangkan kalau hal itu terjadi kulo kali jenengan jahit no celono, Bang. Barang wis dadi buruane Mas dikekno, Kadik celono nih lendak sih. Lek panjeni sampean rimo saking sampean hebat iku. <laughs> hebat sampean temenan hebat. Tapi atas yang pasuruan aku tak percaya aku. no celono, kaine kain apik regane pamane 500.000. Buyarane wis dikekno bayaran bayarane. Mari digawe celono entek sih. mau apa mboten? Jawabannya nggak usah dijawab, wis jelas dibalik no dibalik. Nek panjane tetap nerimo sampean saking hebat sampean. Lu niku Imam Syafi'i. nih sampai saat ini jenenge tetap harum karena apa? Karena selalu amalnya itu amalnya selalu disandarkan datang Allah Subhanahu wa taala Tak tahu nyusah no wong, dak tahu nyang sarak no wong niku Imam Syafi'i. Jadi jangan dikira Imam Syafi'i itu hanya pandai dalam ilmu fikihnya, jangan. Memang dalam ilmu fikihnya Imam Syafi'i itu sudah tidak diragukan lagi. Kabeh wong ngeru Imam Syafi'i ini wis wong sing duwe fikih. Nek sing jenenge neliti getiket niku Imam Syafi'i niku sokik warna tahunan. Sampai bisa mengeluarkan satu hukum di dalam kitab ya apa modele getiket. Ya apa modele getik istihadah niku bukan hanya bulanan, tahunan. Ndak gampang, terima no gampang, nang gampang. Lo melarat sok. Neliti takon nang wong wedok siji-siji. Ya nopo getine sampean lek metu? Apa warnane? Pirang dino biasae? Mantun teng ngaleman ning kok condik Pasuruan. Kebiasaan ini Pasuruan ngene. Bagian bukul takon, ngeten. Wis mari takon ning bukul takon nang bagian keraton. Wong wedok kraton ya apa modele? Karena wong wedok kraton niku rodok cedhak ambek krai mamane. Apa ada pengaruhnya atau tidak? Mari takon nang kraton munggah nang puspo. Adem, ya apa wong wedok lek kene adem. Metu apa ndak getine? Nek metu ya apa warnane? Nek ndak metu ya apa reaksine? Niku diteliti teman tentang Imam Syafi'i pindah-pindah dari daerah ke daerah bahkan dari negara satu ke negara yang lain. Di Mesir Imam Syafi'i ini ku tetap neliti getih. Wonten di Irak Imam Syafi'i ini tetap neliti getih. Wonten di Mekah neliti getih, di Madinah neliti getih. Nopo o kok ngalang-ngale Imam Syafi'i ini ku. Karena Imam Syafi'i itu akan membuat hukum yang hukumnya itu takut memberatkan kepada konsumen. Dan melihat kebiasaan seseorang, yang mana kebiasaan seseorang itu erat sekali kaitannya dengan kondisinya dan kondisi daerahnya. Sohib Parna engkang kula hormati, tidak gampang Imam Syafi'i ini mergane. Wong-wong niku lek musyawarah suka menggunakan kitab kuno ketimbang kitab sing niki. Oleh lek ulama kuno niku lek oleh ngarang kitab niku yo nemen ngati-ngatine nemen oleh istikharah nang Gusti Allah. Mari nulis sik didongakno, sik disembayangi hajat. Duduk kok ndak arep nang karangan kitab wong sakniki mboten. Lho wong kenyataane wong sakniki ngarang kitab, mari ngarang kitab nun sewu nun sewu. Awake metu katokan. Mari nulis buku awake nyala-nyala nang masyarakat. Kan elek Dewi, elek Imam Syafi'i, mergane ulama kuno niku kita mergane larang, oleh wong ini ku nemen oleh ngati-ngati njogo awake dhewe. Ya apa sing sekirane regane awake ini ndak mudun munggune Gusti Allah. Jadi orang musyawarah-musyawarah nunggu sing sering dipakai adalah kitabnya ulama kuno. Nek pe ulama saat ini bukan tidak dipakai, tapi kurang dipercaya kecuali kalau ada sandarannya. Jadi sama ini kita ini kenali opo ya sih saja Imam Syafi'i sing tak pelok imad HP itu. Niku wonten di bidang warok Imam Syafi'i niku, masya Allah. Pernah Imam Syafi'i niku nyang nang pasar bang. Wonten di pasar niku pasar khusus juga dodolan lampu. Imam Syafi'i matos lampu. Barang mados lampu ono wong melok ndek burine Imam Syafi'i ini. Ngetut. Mantun ngetut wong niku kepethuk ambek wong lanang rodok lemu. Kepethuk wong lanang lemu dirasani pola sing lemu. Imam Syafi'i niku krungu lek wong ndek burine niku ngrasani wong. Mantun ngoten akhirnya Teng Imam Syafi'i krungu guneme wong sing kaya ngoten niku wau. Dijawab nang Imam Syafi'i. Mboten jawab. Wong sing cedek nang Imam Syafi'i dicekel. Ayo melok aku. Ojo ngrungokno guneme wong iku. Iku gunem kotor iku. Lek kon sampe melok guneme wong kotor iku padha ambek ngrungokno guneme asu. Padha karo ngrungokno jenggonge asu, bayangkan wong ngrasani nang Imam Syafi'i ku dianggap jenggongnya asu. Sumpetan kupinge. Dadi kuping niku dikongkon sumpet. Ngrungokno wong rasan-rasan tok niku kupinge dikongkon sumpet. Mereka niku lambek sampean monggo masih mboten ngrasani, masih mboten nyumpet ngono le ono wong ngrasani aja melo. Mantan muka dados manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Ceritanya Imam Syafi'i niku wau mandar muko lek wonten bener saking Gusti Allah lek wonten salah saking kula dhewe akhirul kalam wallahul muwaffiq lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh